yang telah disempurnakan oleh Allah dalam segala aspek kehidupan kita dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sebagaimana juga kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memelihara kita semua menjaga kita semua dari berbagai bentuk kesesatan penyimpangan terutama di zaman sekarang ini yang sungguh sangat banyak sekali ya perkataan, pernyataan, pemikiran <clears throat> yang mendangkalkan akidah umat yang akan menjerumuskan mereka ke dalam penyimpangan waliyazubillah. Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji, memuja Allah karena Allah yang berhak untuk dipuji karena seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Wa min ni'matin fa Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali hanya datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus banyak bersalawat kepada beliau sebagai ibadah kemudian juga sebagai bentuk kecintaan kita pada beliau dan dengan demikian kita berharap semoga Allah memuliakan kita memberikan yang terbaik kepada kita dunia dan akhirah dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah <clears throat> Alhamdulillah kembali kita bersua dalam kajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Pantas kita bersyukur. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita untuk belajar. Tatkala Allah telah memudahkan sarana bagi kita untuk belajar akidah. Ini nikmat yang sangat mulia Betapa banyak manusia di zaman sekarang ini yang telah menyimpang dari akidah yang benar. Perkataan dan perbuatan. Bahkan betapa banyak usaha-usaha, pemikiran-pemikiran subhat-subhat yang berusaha untuk merusak akidah. Mendangkalkan akidah. Pembodohan terhadap akidah. Ya, yang menghapuskan secara perlahan-lahan identitas seorang muslim yang ideal dan sejati. <clears throat> Perkara-perkara yang telah jelas dalam akidah, dalam Al-Quran dan Sunnah masih berusaha oleh mereka orang-orang yang sungguh pada hatinya ada kebencian kepada ajaran Rasulullah SAW berusaha untuk mereka rubah. Berusaha untuk mereka merusak pemahaman tersebut. Sehingga mereka tidak lagi bahagia dan merasa bangga dengan keislamannya. Bahkan tidak sedikit juga yang berusaha untuk merubah-rubah makna dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena ada kepentingan, karena ada tujuan <clears throat> Oleh karena itu, model utama untuk menghadapi berbagai bentuk pemikiran dan pemahaman yang seperti itu, kita harus memperkuat akidah. Mempelajari akidah yang diwariskan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Dan sampai detik ini, dan perlu diketahui, bahwa akidah tidak pernah berubah. Dan akidah tidak ada di dalamnya ruang untuk bertoleransi. Kena akidah tidak pernah berubah. Akidah diyakini oleh para anbiya. Kemudian disempurnakan akidah tersebut dengan dalil-dalil secara terperinci dengan di dalam ajaran Rasulullah SAW. Itu tidak pernah berubah. Akidah kepada Allah. Akidah kepada negeri akhirat. Pada perkara-perkara yang gaib kepada kenabian tidak pernah berubah. Tidak pernah dihapus. Berbeda dengan hukum-hukum syariat. Hukum ibadah, muamalah. Maka kita mendengar ada an-naskhu, penghapusan hukum yang sebelumnya kena ada hukum yang baru. Adapun akidah sudah diturunkan oleh Allah. Istilah-istilah akidah telah baku, tidak perlu dipretelin tidak perlu dipermasalahkan. Istilah iman, istilah kufur, istilah kepasikan, istilah bid'ah telah jelas. Kenapa itu kita yang sibuk ya menafsirkan menurut ya, selera kita dan pemikiran kita masing-masing. Ikhwatul rahimakumullah. Maka harus kita bersungguh-sungguh untuk <clears throat> mempelajari ya, akidah bukan sembarang akidah, akidah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah yang diajarkan Rasul itulah bakal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, semangat kita untuk belajar dan mengenal akidah Rasulullah kita mengkaji kita-kita masalah akidah. Ya. Dan kita tidak bosan dalam hal ini. Berulang kali kita, kita kaji. Ya, kita bahas pembahasan yang sama terus dibahas agar permasalahan akidah tersebut, keimanan, keyakinan betul-betul terpatri, tertancap, tertanam di lubuk hati yang kita paling dalam. Ikhwatal rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan atau pembahasan yang berkaitan dengan ada kaitannya dengan takdir yaitu pengambilan janji dari Allah Subhanahu wa taala pada anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Begitu juga berkaitan dengan takdir apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وفيما علم منهم أن يفعلوه إخوة الإيمان رحمكم الله Arti dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi wal mithaq yaitu janji alladhi akhadahu Allah yang diambil oleh Allah min Adam dari Adam wa dzurriyyatah dan keturunannya anak cucunya haqqun itu adalah benar maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menciptakan Adam kemudian dengan penciptaan Adam dan diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam kemudian manusia keturunannya berkembang biak terus menerus terjadi ya pertambahan berkembang biak dengan pernikahan kemudian terciptalah mereka dari setetes air mani asal usul penciptaan mereka dari tanah itulah asal usul penciptaan nenek moyang mereka Adam alaihissalam maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji pada mereka ya bahwa janji tersebut tentang pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang berhak untuk mereka ibadati. Mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji tersebut telah diambil dan telah diikrarkan oleh Adam dan anak cucu keturunannya. Dan itu akidah ahli sunnah. Kapan pengambilan tersebut? Ya. Tatkala mereka ada di tulang sulbi ya. Zurriyatam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ <clears throat> Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil dari keturunan Adam min zuhurihim dari tulang sulbi, tulang punggung mereka dzurriyyatahum yaitu keturunan mereka wa dan mempersaksikan kepada mereka wa asyhadahum ala anfusihim mempersaksikan atas diri mereka Seraya mengatakan alastu bi rabbikum? <clears throat> Bukankah aku kata Allah Rob kalian? Kalau mereka menjawab bala benar Syahidna kami telah bersaksi antaqulu yaumal qiyamah agar pada hari kiamat kalian tidak mengatakan lagi inna kunna an hadza ghafilin sungguh kami lalai dari hal ini. Dalam surah Al-Arab. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tatkala kita masih ya berada di tulang sulbi nenek moyang kita. Kemudian kita terlahir dan tulang uh, ruh tersebut ya berpindah kepada bapa bapa kita. Kemudian kita ada di tulang sulbi tersebut kemudian telah terjadi pernikahan antara orang tua kita dengan ibu kita, kemudian ya terciptalah kita dari setetes mani dengan hasil pernikahan yang sah. Nah, dan semua hal itu telah ditakdirkan, telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang akan terlahir dan siapa yang ada di tulang sulbi tersebut. Allah telah meminta mengambil perjanjian dan telah mempersaksikan atas ya, kepada kita dan kita telah berikrar bahwa persaksian tersebut Allah bertanya Alastu bi rabbikum bukankah aku Rob yang berhak untuk kalian ibadati yang berhak untuk kalian taati nah akulah yang menciptakan kalian maka akulah yang berhak untuk diibadati. Alastu bi rabbikum? Maka kita menjawab keturunan Adam, anak cucu Adam menjawab qalu bala. Mereka menjawab iya, benar. Syahidna. Kami telah bersaksi. Bersaksi bahwa engkau Rabb kami ya Allah. <clears throat> Rabb yang kami ibadati. Sehingga setiap yang lahir dari keturunan Adam alaihissalam sungguh pada hakikatnya telah terpatri dalam hatinya pengakuan bahwa Allah Rabb mereka. Itulah fitrah. Fitrah yang Allah ciptakan manusia, anak cucu keturunan Adam alaihissalam berikrar meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah. Sehingga bila yang terlahir dibesarkan dalam kondisi yang baik <clears throat> yang tidak merubah fitrahnya tidak ada hal perkara yang merubah fitrahnya maka dia akan meyakini dan mengimani dan menerima kebenaran tersebut karena mereka telah berikrar dan telah menjawab telah mengakui hal itu Kalau bala syahidna kami bersaksi berikrar sehingga tidak ada lagi alasan ya tidak lagi uzur ada uzur alasan di akhirat kelak mereka akan berkata bila mereka lalai bila mereka tidak melakukan tidak ya melaksanakan janji tersebut ya tidak ada lagi alasan nanti di akhirat kelak mereka berkata berkata oh kami lalai ya. kenapa kalian telah bersaksi telah berjanji Berarti dengan hal demikian itu telah ya sampai hujah kepada mereka. Telah tegak hujah, ditambah lagi setelah itu Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan hujah-hujah yang datang dari Allah untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi alasan ya bagi mereka untuk mengatakan oh kami dahulu lalai tidak atau lupa atau yang sejenisnya jawaban yang menunjukkan bahwa mereka ingin ya lari dari perjanjian atau persaksian tersebut tidak ada lagi kesempatan untuk hal itu. Nah, kata Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi bahwa Allah mengeluarkan ya dzurriyyata Adam bahwa keturunan Bani Adam min aslabihim dari tulang sulbi bapa bapa mereka syahidina ala ampusihim seraya mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa Allah rabbuhum wa malikuhum bahwa Allah rabb mereka wa annahu la ilaha dan sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadati kecuali dia. Itulah persaksian kita. Semua kita. Tatkala kita masih berada di tulang sulbi, ya, bapak-bapak kita, maka kita telah bersaksi. Telah bersaksi. Allah yang menciptakan kita. Allah Rabb kita. Dan Allah yang berhak diibadati. Itulah persaksian kita semua. Lalu kenapa terjadi penyimpangan, penyelewengan, keluar dari atau meninggalkan persaksian tersebut? Atau mereka lalai? Ya banyak faktor, banyak sebab. Yang paling besar sebabnya adalah lingkungan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu au yunassirani au yumajjisani setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah apa maksud fitrah yaitu berikrar yang Allah telah tanamkan dalam dirinya keyakinan atau pengikrar ya bahwa Allah yang menciptakan nah dia telah meyakini secara fitrahnya. Sehingga bila dia seorang anak yang dilahirkan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik, tidak ada eh, faktor lain yang merusak fitrahnya, dia akan besar tumbuh dalam keyakinan dan siap untuk menerima kebenaran tersebut. Akan tapi lingkungan, terutama kedua orang tua, kedua orang tuanya lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikan dia sebagai Yahudi menjadikan sebagai Nasrani atau Majusi, orang-orang kafirin. Ya. Menjadi kufur. Nah. Jangan sekali rahimakumullah. Dan ya, itu kita yakini kebenarannya. Dan juga terdapat dalam hadis yang menjelaskan pengambilan janji tersebut. Ya, diantaranya diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة وأخرج من, صل من صلبه كل ذرية ذرأها ونثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا "قال alastu bi قالوا بل bal bala syahidna. الحديث. al Bahwa kata <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil al-mitsaq perjanjian min dhahri Adam ya dari tulang punggung Adam alaihi salam bina'man yauma Arafah satu tempat Na'man pada hari Arafah. akhraja min sulbihi, maka Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya kulla dzurriyyatin dzara'aha, setiap keturunannya yang akan yang Allah ciptakan. Seluruh dzurriyyatin dzara'aha. Panatharaha baina yadi, kemudian mereka ditebarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, oh, hadapan Adam. Thumma kallamahum qubula, kemudian Allah berbicara langsung kepadanya Seraya bertanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, Bala syahidna. Benar, kami telah bersaksi. Jadi Allah keluarkan mereka dalam ya dalam bentuk yang Allah yang mengetahui dan kita meyakini hal itu semuanya ditebarkan di hadapan Adam kemudian Allah berbicara ya kallamahum ini tentu perkara yang gaib yang harus kita imani. Dan Allah meminta persaksian kepada mereka. Apa itu persaksiannya? Atau apa itu perjanjian tersebut? Yaitu, Qal alastu birabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka menjawab, Qalu bala. Jadi bukan yang dikeluarkan di dalam bentuk ya jasad dan fisik mereka. Mereka belum terlahirkan. Nah, Taib. Sementara ya roh mereka Allah telah mengetahui siapa yang akan lahir. Siapa yang akan lahir dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dalam hadis lain, hadis Umar bin Khattab diriwayatkan juga Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau ditanya tentang ayat dalam surah Al-Arab tadi Ya. Bahwa Allah mengambil persaksian. Saya mengatakan alastu bi rabbikum. Apa maksudnya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi anha. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat tersebut. Faqala innallaha khalaqa Adam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Thumma masaha dhahrahu biyaminih fastakhraja minhu dhurriyyah kemudian Allah mengusap ya dengan tangan kanannya ya punggung Adam fastakhraja minhu dhurriyah kemudian Allah keluarkan dari punggung tersebut dhurriyah keturunannya yaitu rohnya ya dan bukan bentuk jasad karena mereka belum terciptakan fisik mereka belum diciptakan tapi dari tulang sulbi Adam telah ditentukan di sana keturunannya sampai yaumul qiyamah. Naam. Qal setelah dikeluarkan keturunan tersebut ya khalaqtu haula lil jannah wa bi amali ahlil jannah ya'malun. Aku ciptakan mereka <clears throat> mereka ini aku ciptakan untuk penghuni surga maka mereka akan beramal ya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Semua masalah zahra kemudian Allah mengusap kembali tulang punggungnya. Ya, fastakhraja minhu dhurriyyah kemudian dikeluarkan ya dari punggung tersulam punya dzurriyyah keturunannya anak cucunya qala khalaqtu haula'i nari aku telah ciptakan mereka ini untuk penghuni neraka maka mereka wa bi amali ahli nari ya'malun dan mereka akan melakukan amalan-amalan penghuni neraka qala rajulun maka seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fa mal amalu wahai Rasulullah kalau begitu, untuk apa kita beramal? Ya, sudah ditentukan penghuni surga dan penghuni neraka. <clears throat> Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza khalaqa al-'abda lil jannati ista'malahu bi amali ahli al-jannah." Hatta yamut ala amali ahli ahli al-jannah, fa bihi al-jannah. Sesungguhnya Allah apabila menciptakan seorang hamba untuk penghuni surga, maka Allah akan gunakan dia untuk beramal melakukan amalan penghuni surga sehingga dia meninggal di atas amalan penghuni surga lalu dia masuk surga disebabkan amalan tersebut wa idza khalaqal 'abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar hatta yamuta ala amali ahli an-nar fayadkhul bihi an-nar wal billah apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk penghuni neraka maka Allah gunakan dia untuk beramal melakukan penghuni, amalan penghuni neraka sehingga dia mati dalam keadaan amalan penghuni neraka sehingga dia masuk neraka disebabkan amalan tersebut <clears throat> kemungkinan ada yang bertanya kalau begitu berarti kita terpaksa dipaksa. Tidak ada pilihan bagi kita. Tidak. Ini jelas pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Allah ciptakan kita. Kemudian Allah memberikan kepada kita <clears throat> kekuatan, pilihan, dan kehendak. Allah jelaskan jalan menuju surga dan Allah jelaskan juga jalan menuju neraka. Allah juga terjelaskan rambu-rambu dari masing-masing kedua jalan tersebut. Dan hal-hal yang harus diwaspadai. Dan ditinggalkan. Hal yang harus dikerjakan dan dilaksanakan. Maka kita diberi pilihan. Tidak dipaksa. Tapi tatkala kedua jalan kebaikan. Satu kebaikan dan satu kejahatan telah jelas, terang benderang. Maka manusia yang memilih masing-masing dari kedua jalan, kedua jalan tersebut. Maka bila dia memilih amalan penghuni surga, maka akan mudahkan. Maka dia terus dibimbing oleh Allah untuk berjalan di atas jalan penghuni surga. Tapi kalau dia menyimpang, memilih jalan penghuni neraka, pada Allah telah memperingatkan. Allah telah memberikan warning, ya, peringatan yang keras. Maka dia yang menanggung akibat dari perbuatan dan pilihannya tetapi kita beramal <clears throat> ya tidak berpangku tangan sebagian dalam hadis yang lain ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya jika semua telah jelas mana penghuni surga mana penghuni neraka untuk apa beramal maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah beramallah masing-masing akan diberi kemudahan oleh Allah untuk maksud dia diciptakan. Jadi beramal dan amal inilah yang akan menjadi sebab Allah memberikan kemudahan kepada seorang hamba. Nah, itulah maksud istamalahu li ahli bi amali ahli al-jannah. Allah akan gunakan dia, bimbing dia untuk beramal melakukan amalan penghuni surga. Begitu. Jadi hadis itu tidak bertentangan, saling menguatkan saling menopang satu dengan yang lainnya. <clears throat> Ikhwatul iman rahimakumullah. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa Allah telah mengambil, Allah telah mengambil ya pada Adam dan keturunannya yaitu persaksian dan perjanjian dan mereka telah bersaksi telah berikrar dengan janji tersebut yang intinya bahwa Allah Rob mereka yang mereka ibadati. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah bahwa eh, dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda yuqalu lirajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah akan dikatakan akan ditanya seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat. Aru'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bih? Qala fayaqul Naam Qala fayaqul Qad aradtu minka ahwana min dhalik Qad akhadtu alayka fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'an fa'abaita illa an tusyrika bi syai'an Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Artinya bahwa di akhirat kelak akan ditanyakan kepada seseorang dari penghuni neraka. Dia masuk neraka, maka ditanya oleh Allah, "Ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bih?" Bagaimana menurut pendapatmu? Sekiranya seluruh yang ada di permukaan bumi bisa menjadi tebusan ya, untuk menyelamatkanmu dari neraka. Apakah kamu akan melakukan hal itu? semua yang ada di permukaan bumi ini, semua manusia. Apa yang ada isi dunia semua ini. Ya. Bila itu dimiliki oleh seorang, apakah dia akan jadikan sebagai tebusan untuk menebus ya dosa dia, kesyirikannya agar dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka dia menjawab, "Na'am, na'am." Iya. Saya akan menebus diri saya dengan semua yang ada di permukaan bumi ini. Kekayaan, harta, kedudukan, anak, keturunan, istri, semua yang ada di dunia ini. Tapi pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat ya tebusan itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yaqul, qad aradtu minka ahwana min dhalik." Sungguh saya telah menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu semua. Ya. Setelah menuntut atau menginginkan darimu lebih ringan dari itu semua. Lebih ringan dari semua isi bumi ini penduduk bumi ini. Begitu banyak penduduk bumi, begitu banyak sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Sungguh kata Allah, aku hanya menginginkan sesuatu yang ringan. Ya, lebih ringan, lebih kecil dari apa yang ada di permukaan bumi ini. Sehingga seandainya kamu itu melakukan, tidak akan perlu ada tebusan. Kamu berusaha untuk menebus dirimu biar selamat agar selamat dari neraka. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam. Sungguh aku telah mengambil janji. Ya, darimu. Fi zahri Adam, tatkala kamu masih berada di tulang sulbi Adam. Kemudian hal demikian itu berpindah kepada tulang sulbi bapakmu. Ya, apa itu janjinya? Perhatikan janji ini ke muslimin para pemirsa rahimakumullah. Ini kita janji kita kepada Allah. Qal alla tusyrik alla tusyrika bi syai'an. Jangan kamu berbuat syirik kepadaku. Fa'abait, tapi kamu enggan. Illa an tusyrika bi syai'an kecuali kamu terus berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu mempersekutukan aku ikhwatal iman rahimakumullah ini janji kita tatkala Allah mengatakan, mengatakan alastu bi rabbikum bukankah aku ini rob kalian dan itu tatkala kita masih berada di tulang sulbi nenek moyang kita dan bapak-bapak kita ya semua mengakui semua berikrar memberikan persaksian dan berjanji. Naam, qalu bala. Ya Allah, benar. Bala. Tapi setelah mereka dilahirkan di antara mereka ada yang berpegang teguh dengan janji itu dan menunaikannya dan melaksanakannya dan kebanyakan mereka berpaling meninggalkan janji itu. Lalu mereka kufur, mereka berpaling dari jalan Allah, mereka ingkar kepada Allah, lalu mereka berbuat syirik dan kekufuran. Maka Allah jerumuskan dia ke dalam neraka wal billah. Jadi Allah menginginkan kepada kita satu hal. Dan apa yang diinginkan oleh Allah itu merupakan ya. perjanjian yang telah kita berikan persaksian telah kita ikrarkan itu pada dasarnya juga manfaatnya untuk kita bukan untuk Allah karena Allah tidak butuh kepada ibadah kita Allah tidak butuh kepada ibadah kita mau kafir seseorang, mau beriman, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Mau kafir tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Tidak akan merugi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kekufuran seseorang itu yang akan menjurumuskan dalam ke neraka. Keimanan seorang itu menjadi sebab dia dimasukkan Allah dengan rahmatnya ke dalam surga. Maka tidak ada lagi alasan di akhirat kelak. Oh kami enggak tahu, lupa kami. Belum sampai kepada kami. Gak ada lagi alasan seperti itu. Ya. Rasul telah Allah telah diutus, Allah telah mengutus para rasul mubasysyirin wa mundzirin. Li'alla yakuna lin-nasi hujjatun. Alallahi. Ya. Ba'da rusul agar tidak lagi ada alasan hujah, alasan bagi manusia kepada Allah setelah diutus para rasul. Ya. Maka ayat iman rahimakum, mari kita kembali pada janji kita kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Apa yang telah kita ikrarkan? Kata Allah, Allah syirik bi. Jangan berbuat syirik aku. Artinya ikhlas ibadah kepada Allah. Ikhlas ibadah kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran kita mendapatkan terus mengulang ikrar tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Itu janji kita. Sesuai dengan apa yang ada dalam hadis ini. Sungguhnya salatku. Pengorbananku. Hidupku. Matiku lillah Inilah tu tauhid. Kemudian la syarikalah tidak ada sekutu dalam hal itu, tidak ada kesyirikan. Wa bidzalika umirtu dan itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan melaksanakan perintah-perintahnya.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 Surah An-Nisa ayat 151. Ya. Bahwa kata Allah sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya. Dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan para rasulnya. Seraya mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ya. Ini istilah Al-Quran istilah kafir, kufur itu istilah Al-Quran. Allah yang langsung berbicara. Bukan hasil rekayasa Muhammad. Bukan hasil ya logika seseorang. Ini istilah Al-Quran, istilah Allah yang menyampaikan, Allah yang berbicara tentang istilah kufur ini. Nah, maka jangan coba berani-berani seseorang untuk merubah istilah-istilah Allah, istilah Rasul. Ya, Allah mengatakan ya tentang orang-orang kafirin yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila kemudian mereka ingin mengambil jalan tengah di antara itu ya kata Allah ulaika humul kafiruna haqqan mereka lah orang-orang yang kafir yang sesungguhnya dan kami siapkan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Kafiruna haqqa. Bahkan nggak perlu ragu kita ya orang tidak beriman kepada Allah itu akidah kita. Akidah seorang mukmin. Jangan sampai kita ragu. Mereka yang berbuat syirik, yang syirik yang mengeluarkan dari Islam, menyembah patung berhala, menyembah selain Allah. Ya, mengatakan selain Allah ada Tuhan. Menurut akidah kaum muslimin dan ini tidak bisa toleransi dalam akidah ini. Mereka kafir. Itu akidah kita. Itu akidah Rasulullah. Lalu siapa yang bisa mendikte dan juga ya intervensi dalam hal ini? Berarti dia ingin mengintervensi firman Allah, sabda Rasulullah. Siapa dia? Kok begitu berani? Ya, Allah mengatakan. Apakah kita masih ada keraguan dalam hati kita. Allah menghukumi, menghukumi mereka yang kufur kepada Allah itu mereka umul kafiruna haqqa. Mereka orang kafir yang sesungguhnya. Lalu kita masih ragu. Tidak mau mengatakan mereka kafir. Ikhwata lima, rahimakumullah. Ini perkara yang serius. Tidak boleh toleransi-toleransi dalam hal ini. Tapi bukan berarti mereka kafir lalu kita menganiaya dan menzalimi. Ini permasalahan bab lain lagi, bab bermuamalah, bab berinteraksi. Lihat bagaimana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap mensifati orang-orang Yahud masa kafir. Bahkan ayat yang turun, ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah, ayat madaniyah, betapa banyak pernyataan, ya, penjelasan tentang orang-orang kafir. Pernyataan secara nyata dari Allah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Surat Al-Bayyinah itu madaniyah, bukan makkiyah, madaniyah. Ya. Dan dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalatha. Sungguh telah kafir kata Allah orang-orang mengatakan trinitas. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam sungguh telah kufur, telah kafir orang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, Ibnu Maryam. Ini kan Allah yang menjelaskan. Lalu kenapa ada kita ya tidak senang dengan istilah yang seperti itu? Kenapa kita harus merubah, harus merubah istilah-istilah yang seperti itu? Tapi kita harus memahami dalam Islam diatur, ada semua diatur. Permasalahan mereka beda agama itu pilihan mereka ya dan tidak boleh kita menzolimi ya tidak boleh kita menzolimi tidak boleh kita mengambil hartanya tidak boleh kita menumpahkan darahnya tidak boleh kita membuat kebohongan atas namanya ya tapi ini permasalahan di permasalahan agama ini harus dipahami maka Allah telah mengambil perjanjian pada umat manusia agar mereka tidak berbuat kesyirikan. Mereka mau ikrar, tapi setelah itu mereka tinggalkan. Ya, mereka tidak menunaikan janji tersebut. Maka ya Allah masukkan ke neraka. Lalu ditanya seandainya kamu memiliki semua yang ada di dunia ini, Apakah kamu akan jadikan sebagai tebusan untuk menebus dirimu agar selamat dari neraka? Iya kata dia. Tapi di dunia Allah ya, waktu kamu masih di dunia Allah hanya yang meminta dan menginginkan sesuatu yang ringan yang bisa kamu lakukan. Yaitu agar kamu tidak berbuat syirik kepada Tuhan. Artinya beribadah tulus kepada Allah. Tapi ternyata kamu di dunia kamu berbuat syirik, sehingga kamu kufur dengan perbuatan syiriah neraka tempatmu maka bagi yang berbuat syirik syirkan akbar yang mengeluarkan dari Islam maka kekal dalam neraka selama-lamanya enggak bisa satu pun ya yang bisa akan berikan tebusan kepadanya nah ini merupakan akidah kaum muslimin janji yang telah kita ikrarkan yang telah kita sampaikan tatkala kita masih berada di tulang sulbi nenek moyang kita kemudian terus berpindah dari ya bapak-bapak kita sampai kita dilahirkan dan semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka pengakuan atau keyakinan bahwa Allah yang berikrar bahwa Allah yang menciptakan Allah yang memiliki atau yang berkuasa itu merupakan perkara yang telah difitrah atau telah di, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terfatri dalam hati ya manusia keturunan Adam alaihissalam amrun fitriyun perkara yang telah diciptakan mereka di atas hal yang bikin keyakinan itu sehingga terjadinya kesyirikan itu perkara yang muncul setelah tauhid. Jadi pada dasarnya hukum manusia itu diciptakan di atas tauhid. Sehingga dalam perkembangan perjalanan hidup mereka muncul perkara-perkara syirik. Maka diutuslah para rasul. Ya, diutus para rasul untuk membenahi tauhid yang mereka tadi yang telah ternodai. Sementara mereka masih mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Tapi mereka berbuat syirik. Ini menunjukkan kepada kita kenapa para nabi konsentrasi dakwah mereka untuk membenahi tauhid ketulusan ibadah karena masalah keyakinan Allah yang menciptakan mereka Allah yang mengatur hidup mereka itu perkara yang telah ya pasti telah diyakini ya tidak ada yang mengingkari kucahnya segelintir dari orang yang telah rusak fitrah mereka ikhwatal iman rahimakumullah kemudian ya kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Allah waqad alim Allah Ta'ala fima lam yazal adada man yadkhul jannah wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah dan Allah telah mengetahui sungguh telah mengetahui ya secara azali jumlah penghuni surga jumlah manusia akan masuk ke dalam surga dan juga jumlah penghuni neraka. tan wahidah, ya secara total. Ya. Secara menyeluruh, secara kesemuanya. Ya. Fala yazdadu fi dhalika al-adad wala yanqus dan tidak akan bertambah dan berkurang dari jumlah tersebut. Wa kadzalika af'aluhum fima ulima minhum an yaf'alu. Begitu juga perbuatan-perbuatan mereka yang telah diketahui dari mereka bahwa mereka akan melakukannya. Ini termasuk ke dalam iman kepada takdir. Ya. Bahwa kita meyakini di antara perkara takdir ya, iman kepada qadar pada qada dan qadar Allah, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup ya empat perkara. Yang pertama mengimani bahwa Allah ya mengetahui seluruh makhluk semua telah diketahui oleh Allah. Kemudian yang demikian itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu terjadi masyiah Allah menghendaki bila terjadi maka semua dengan kehendak Allah dan semua yang terjadi yang ciptaan Allah. Itu secara global akan kita jelaskan dalam pembahasan takdir secara ya e, terperinci. Tapi dalam pembahasan ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui ya dalam ilmu Allah yang azali jumlah yang akan masuk surga dan jumlah yang akan masuk neraka secara ya total secara menyeluruh dan tidak akan ada yang bertambah dan yang berkurang dari jumlah tersebut begitu juga perbuatan mereka Allah telah mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan ini sebagaimana yang jelaskan oleh Allah bahwa Allah Maha berilmu, Maha mengetahui. Kalau Allah Ta'ala, Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala subhanah, wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan Allah sungguh ya mengetahui segala sesuatu dalam surah Al-Ahzab. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mengikuti, mengetahui apa yang telah terjadi dan Allah mengetahui perbuatan dia sendiri dan perbuatan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. Semua di Lauhil mahfud itu telah diketahui oleh Allah apa yang ditulis. Allah ketahui apa yang terjadi. Yang sedang terjadi, yang belum terjadi, masa yang akan datang belum terjadi, Allah mengetahui. Ya. Apakah masa yang akan datang itu akan terjadi hal itu di mana tempat dan kondisinya dan sifatnya? Ya. Maka Allah mengetahui. Bagaimana hal demikian itu? Semua telah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah telah mengetahui orang-orang kafirin mereka begitu ya di akhirat kelak akan mengatakan seandainya kami masih memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia kami beramal tapi kata Allah kalau mereka dikembalikan lagi mereka bukan beriman lagi tapi mereka juga kembali akan kufur Allah mengetahui tapi itu belum terjadi walau ruddu la'adu limanuhu anhu kalau mereka dikembalikan mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang tadi perbuat kesyirikan kekufuran Sementara belum terjadi kiamat, mereka belum dikembalikan. Tapi Allah telah mengetahui kalau mereka nanti di akhirat ya dikumpulkan akan kembalikan kami, kami lagi ke dunia dan kami akan beramal kebaikan. Allah mengetahui kalau kalian kalau dikembalikan akan berbuat syirik lagi. Yang menjelaskan Allah mengetahui apa yang belum terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Taib. Ya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menuturkan kunna fi janazatin fi baqi' barqad kami bersama Nabi berada ya untuk menguburkan jenazah atau mayat ya fi baqi' al di perkuburan Madinah baqi' al-gharqad fa'atana Rasulullah SAW maka Rasul datang kepada kami ada wa qa'nahu lalu beliau duduk dan kami duduk di sekitar Nabi SAW mengelilingi Nabi SAW wa ma'aha wa ma'aha eh, na'am wa ma'ahu mikhsaratun ya dan bersama beliau ada se apa namanya itu tongkat atau sebatang ranting na'am panakasa ra'sahu faja'ala yankutu mikhsaratihi kemudian beliau menundukkan kepala seraya juga ya e, menulis atau nak menulis yang kutu menukikkan dengan ranting yang ada ya sebatang ranting sepotong ranting yang ada di tangannya bimiksaratihi ya beliau menundukkan kepala kemudian seraya menukikkan dan menggores-gores di tanah Qal ma min nafsin manfusah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun jiwa yang bernyawa Illa waqad kutiba waqad Allah, wa Allah makanaha fil jannah ufina. Kecuali telah ditulis oleh Allah tempat dia di surga atau di neraka. Dan di neraka. Wa illa waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idan. Kecuali juga telah ditulis dia itu sebagai orang yang sengsara, celaka atau orang yang bahagia. Qala faqala rajul. Lalu Ali menuturkan ada seorang yang bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal? Ya, kenapa tidak kita ya namkuth berdiam diri sesuai dengan tulisan atau kitab yang telah tertulis di dalamnya kondisi kita dan perihal kita wa nada'ul amal dan meninggalkan amalan. Artinya tidakkah kita mencukupkan diri dengan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz? Dan perlu kita beramal untuk apa? Karena telah jelas semuanya penuh surga dan penuh neraka. Apa jawaban Nabi kita yang mulia SAW? Dengarkan jawaban Nabi kita yang mulia SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana min ahli as-sa'adati fasayasiru ila amali ahli as-sa'adah. Wa man kana min ahli asy-syaqawah fasayasiru ila amali ahli asy-syaqawah." ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya Nabi menjawab Ya, pertanyaan para sahabat tadi, kalau begitu ya untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang yang bahagia akan dimudahkan, ya akan menjadi, ya akan disampaikan kepada amalan penghuni atau amalan orang-orang yang bahagia. Adapun orang-orang yang sengsara, mereka akan ya, beramal sesuai amalan orang-orang yang sengsara. Kata Nabi, "Fakullun i'malu, maka beramallah." Maka setiap jiwa dimudahkan ya, untuk mendapatkan tujuan atau maksud dia diciptakan. Adapun orang-orang yang sengsara akan diberi kemudahan, ataupun orang-orang yang bahagia, maka akan diberi kemudahan untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Adapun orang-orang yang sengsara akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian Rasul membaca فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِرُ لِلْيُسْرَى Adapun orang-orang ya a'ta yang memberi dalam bentuk harta atau ketaatan yang melakukan ya apa yang mampu dia berikan dari dirinya wattaqa dan bertakwa wasaddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya Fasanuyassiruhu lil yusra akan kami berikan kemudahan baginya. Wa amma man bakhila wastagna adapun orang-orang yang bakhil ya wastagna dan merasa ya kaya, merasa tidak butuh ya kepada siapapun, sombong dia, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan kebenaran, kebaikan. Pesan yasiru lil usra, kami akan berikan kepadanya al usra itu kesulitan. Jadi sesuai dengan amalan dan pilihan seorang hamba. Dan Allah tidak memaksa. Maka simpulannya para misal rahimakumullah, kendati semua telah diketahui oleh Allah dan telah tertulis dawahil mahfud siapa penghuni surga, orang-orang yang bahagia, siapa penghuni neraka, orang-orang yang sengsara. Ya. Akan tapi kita tidak mengetahui yang demikian itu. Ini yang pertama. Kemudian kita diberi pilihan untuk beramal, maka tidak ada yang terpaksa. Tatkala kita tidak mengetahui apa yang tertulis di lauhil mahfud. Allah yang hanya mengetahui. Tapi yang mampu kita lakukan adalah beramal, maka Allah perintahkan beramal. Kata Rasul beramal. Jangan berpangku tangan. Ya. Karena Allah telah mengetahui si fulan penghuni surga akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tergantung kepada pilihan kita. Kalau kita memilih jalan kebaikan dan kita tidak terpaksa, dimudahkan oleh Allah karena kebaikan akan melahirkan kebaikan. Bila kita memilih jalan kejahatan, dan itu pilihan kita juga, pilihan seseorang, maka akan diberikan kesulitan atau Allah akan sulit uh, berikan kemudahan untuk melakukan hal itu kejahatan, kejahatan tersebut dan Allah tentu ya tidak zalim dalam hal itu karena Allah telah menjelaskan apa yang menjadi jalan kebaikan dan apa yang menjadi jalan kejahatan. Ya lima rahimakumullah. Itu ya masih ya, sekelumit tentang masalah takdir insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Simpulannya kita mengimani meyakini bahwa Allah telah mengambil janji kepada kita semua, kita telah berikrar untuk taat kepada Allah, tidak berbuat syirik, untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian semua segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah akan tapi kita harus beramal beriman dan melakukan syariat itulah iman yang benar kepada takdir dan itulah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua mengenai pembahasan keimanan kepada takdir mudah-mudahan eh, kita diberikan pemahaman yang benar ya mengenai akidah tersebut yaitu e, mengimani tentang takdir. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi anda para pemirsa ataupun mendengar dimanapun anda berada yang ingin bertanya, silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat silahkan bisa mengirimkannya di 0819896543. Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dengan hamba Allah di Bekasi. Silahkan. Hamba mau tanya Pak Ustad eh, soal masalah takdir, Pak Ustad. Kalau misalnya ada orang diberi takdir sama Allah beragama Nasrani pada saat hidupnya, tapi dia tidak tidak diberikan hidayah apalagi dia berada di negeri kafir dari sejak lahir itu dia karena dia tidak mencari hidayah tersebut dan meninggal dalam keadaan kafir, apakah apakah dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Pak Ustaz? Sementara hidayah belum ada dan dia berada di negara kafir Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Terima kasih kepada hamba Allah di Bekasi, Barakallahu Fik. Jadi seseorang yang masih dalam keadaan kafir, ya di luar Islam, lalu ya dia tidak boleh mendapatkan hidayah. Kalau mati dalam keadaan tersebut, apakah akan masuk neraka? Jawabannya, pertama kita harus memahami bahwa setelah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul adalah atau Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia untuk seluruh umat manusia sehingga syariat Islam syariat untuk seluruh umat manusia telah menghapus syariat-syariat sebelumnya telah menghapus ajaran yang ada pada Taurat, Injil, dan Zabur dan sebelumnya. Ya. Maka Allah sempurnakan syariat ini. Kemudian Rasul diutus seluruh manusia. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali kafatan linnas untuk semua manusia. Naam. Beliau rahmatan lil alamin, ya Marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad kecuali rahmatan lil alamin untuk seluruh alam manusia. Jadi beliau adalah diutus seluruh manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin min hadhihi ummah Yahudin wala Nasrani. Sami'a bima ji'tu bih falam yu'min bima ursiltu bihi illa kana haqqan min ahli an Tidak seorang pun dari umat manusia, baik itu Yahudi atau Nasrani dia mendengar apa yang aku bawa. Lalu dia tidak menerima dan beriman kepada apa yang aku bawa. Ajaran Islam. Maka dia telah berhak untuk menjadi penghuni neraka. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan. Setiap yang tidak beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kendati dia beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, maka dalam hukum Islam dia adalah seorang yang kafir. Ya, Lalu bagaimana kalau dia mati dalam keadaan seperti dia tinggal di negeri yang mungkin minoritas, negeri kafir. Allah semua telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab dan di zaman sekarang ini terlebih zaman sekarang ini semua sarana fasilitas telah dimudahkan. Ya. Untuk mendapatkan hidayah. Kemudian kembali kita kaitkan dengan masalah hadis fitrah tadi. Sesungguhnya pada hakikatnya kalau dia itu lahir kemudian dibesarkan, ditumbuh, dia tumbuh dan besar di lingkungan yang tidak terkontaminasi dengan kufuran dan ya e, kekufuran dan kesyirikan, dan maka dia akan tumbuh besar ya akan menerima Allah. Tapi kena lingkungan. Nah, dan Allah telah jelaskan semuanya. Ini jalan kebenaran. Ini jalan ya kebatilan. Apalagi zaman sekarang ini, rasanya di zaman sekarang ini semua alhamdulillah Islam dan hak telah disampaikan ke seluruh pelosok dunia oleh dengan berbagai media yang luar biasa di zaman sekarang ini. Ya, kendati ya berbeda dari minoritas dan ya di sisi ya masyarakat yang minoritas dan juga yang mayoritas. Tapi Islam telah sampai kepada seluruh pelosok dunia. Nah, maka dalam hal ini sungguh jalan menuju hidayah telah dibentangkan. Lalu apakah mereka tersodimi? Tidak. Karena Allah memberikan pada mereka pilihan. Allah memberikan pada mereka kekuatan. Allah memberikan akal kepada mereka untuk membedakan mereka dari hewan, binatang, ya ada akal, ada pilihan. Dan agar kita lebih mengetahui bahwa tidak ada kezoliman dalam hal ini, bila mereka yang masih belum masuk ke Islam, masih dalam keadaan kafir itu, bila diberi dua pilihan dalam urusan dunia mereka, mereka pasti memilih yang terbaik. Kalau mereka dipilih kamu mau sakit atau mau mati? Atau kamu masih mau hidup atau mau mati? Ya mau hidup. Kamu mau sakit atau mau sehat? Dia milih yang mau sehat. Kamu mau kaya atau miskin? Saya mau kaya. Bila mereka main bisnis, tapi mereka akan mengikuti ya bisnis yang menguntungkan. Itulah urusan dunia. Mereka punya pilihan. Tapi tatkala disuguhkan nih Islam. Ya, ini yang benar. Ini akidah yang masih meyakini Trinitas atau meyakini berbagai keyakinan dari ini menyimpang. Tapi ternyata dia tidak menerima. Maka tidak ada kezaliman yang hendaknya keadilan semua telah diberikan. Beri akal, kesehatan, kemampuan. Maka dalam hal ini jika dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, ya, dalam keadaan kufur, maka dalam hal ini tidak ada tawaran keadilan Allah menuntut bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman, maka neraka tempatnya. Ya. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab kitab fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani dan orang musyrikin ya semua yang menyembah selain Allah ya. maka fi nari jahannam mereka di neraka jahannam khalidina fiha kekal dalamnya mereka lah sejela makhluk dalam surah Bayyinah maka dalam hal ini inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala ya sampai dari kerabat Nabi sendiri ya sampai dari orang tua beliau sendiri. Karena permasalahan surga dan neraka bukan lagi hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah menentukan siapa yang beriman ya surga. Siapa yang kafir ya neraka. Dan itu hak yang Allah yang tidak bisa ya kita utaati dalam hal itu. Tidak bisa kita intervensi dalam hal itu. Maka kesimpulannya na'am kalau dia tidak beriman meninggal dalam keadaan kufur maka neraka tempatnya Allah alam nah Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, kami beralih di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz. <clears throat> Dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Timur, Assalamualaikum ya Ustaz bagaimanakah hakikatnya mengenai ruh karena ada Ustadz yang mengatakan beberapa kali melihat dan bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal katanya ada juga yang mengatakan jika orang yang sudah dikubur itu sebenarnya tidak mati sehingga boleh kita minta didoakan kepada ahli kubur yang di dalam kubur tersebut Ustaz mohon jawabannya ya yeah. Terima kasih kepada penanya di Kaltim, Kalimantan Timur. Hakikat ruh dan orang yang mati paling tidak atau yang meninggal itu paling tidak mati. Pertama tentang ruh, ya ini adalah urusan Allah, perkara yang kahib. Yasalunaka ani ruh kuli ruh min ambi rabbi. Mereka bertanya kepada kepadamu tentang ruh. Ya, bahwa ruh itulah urusan atau ilmu yang perkara diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dijelaskan dalam hadis bahwa di antara sifat roh tersebut bahwa roh itu ada roh yang baik, ada orang yang roh habis yang jelek. Roh itu ya sungsang cepat ya berpindah dan roh itu naik sana dan turun. Nah, dalam hadis bahwa bila seorang yang meninggal, maka malaikat akan datang untuk mencabut uh, rohnya. Dan roh itu ya ada dalam tubuh kita, tapi kita tidak tahu di mana tempat roh tersebut. Tapi intinya roh itu, roh tersebut bukan roh yang mati. Seorang yang mati, apa maksud roh? Kematian tadi adalah apabila roh yang ada di jasad ini, itu berpisah dengan jasad. Itulah kematian. Maka begitu roh orang yang baik, maka malaikat datang membawa se apa namanya itu sehelai kain untuk membungkus maka roh tersebut keluar dengan mudah dan memberikan bau yang atau harum yang aroma yang begitu harum dan kena roh orang beriman dibungkus oleh malaikat dibawa naik maka terbukalah pintu yang pertama minta izin ya pada penjaga pintu langit diizinkan siapa ini roh seorang hamba yang mulia yang saleh sebulan terus naik lagi langit kedua langit ketiga keempat ketujuh sampai bersua dengan Allah kemudian Allah katakan tempatkan roh hambaku eh, tempatkan roh hamba itu hambaku kata Allah di tempat yang mulia yang tinggi tapi roh seorang yang fasik orang yang baik orang kafir dia sulit untuk keluar dari jasadnya dia lari atau ya berpindah-pindah ya, di dalam jasad tersebut dia tidak mau keluar ya ketakutan maka dipaksa oleh malaikat ya ukhruji ila sakhati min rabbik keluar kamu wahai roh yang khabis menghadap kemurkaan Rabbmu maka dicabut dengan paksa dan dengan kuat lalu mengeluarkan bau yang busuk maka dibungkus dibuat naik. Lalu begitu malaikat meminta izin ya untuk naik maka tidak terbuka pintu langit. Maka setelah itu dilemparkan roh tersebut dan melayang-layang. Nah, akan tapi begitu jasad jasad tersebut dikuburkan, roh itu akan masuk roh itu akan masuk bersama jasad. Maka di dalam kubur, roh itu akan menikmati kenikmatan kalau seandainya dia baik dan juga akan merasakan azab kalau itu dia bejat. Roh. Naam. Itu seputar masalah roh Itu yang kita ketahui karena itu hadisnya. Adapun ya permasalahan yang lain apa? roh? Ya, hakikat roh tadi atau kemudian roh itu tidak mati dan seterusnya. Ya, Tadi dijelaskan bahwa kematian itu pada hakikatnya adalah terpisahnya roh tadi dari jasad. Lalu bila ada yang mengatakan bisa dia bersua dengan roh seorang yang telah meninggal, minta doakan yang sahih. Kalaupun roh tersebut, ya, bisa jadi seorang itu bermimpi. Ya. Tapi itu jelas adalah dalam dunia mimpi, tapi dunia nyata. Tidak bisa. Dia bersua dengan seorang yang telah meninggal, dengan rohnya Kemudian yang disyariatkan adalah kita memohon doa kebaikan untuk roh yang telah meninggal, bukan memohon doa dari roh yang telah meninggal. Kalau kita meminta didoakan roh atau berdoa meminta kepada roh yang telah atau orang yang telah meninggal meminta roh kepada rohnya maka ini jelas meminta kepada selain Allah ya meminta kepada selain Allah yang dia tidak mampu melakukannya maka itu tidak dibenarkan di dalam hal ini kita berdoa untuk roh yang telah meninggal doa kebaikan bagi bukan meminta kepada roh yang telah meninggal atau artinya mayat yang telah meninggal atau seorang telah meninggal kemudian kita meminta kepada rohnya ini tidak dibenarkan karena ibadah doa adalah ibadah dan ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Nah, baik syukur atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya di dalam pesan singkat dan selanjutnya satu kesempatan kami berikan di layanan lain telepon kembali silakan halo iya silakan halo Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Saro di Pasiran Lamongan, Mohon, ya, Ibu sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Mohon maaf. Ya. Gimana cara mengingat mati dalam sholat dan waspada dalam kelalaian di waktu sholat Ustaz? Bagaimana sih cara mengingat kematian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak bagaimana? Taib, kalau ya yang bisa saya pahami dari pertanyaan itu bagaimana mengingat kematian dalam sholat. Tapi yang ujung dari pertanyaan itu kurang jelas tadi. Nah, intinya mungkin ya ibu itu bertanya ingin bagaimana kita dalam sholat itu ya ingin bagaimana khusyuk sehingga betul bisa menghadirkan ya uh, mengingat kematian. Pertama, nah kita semua memahami bahwa tiada yang lebih bermanfaat bagi hati dan jiwa kita. Terlebih hati yang diselimuti oleh berbagai dosa dan maksiat yang menjadi keras dan mengkristal dan sulit untuk menangis dan khusyuk, ya tiada amalan yang lebih utama daripada kita banyak mengingat kematian mengingat kematian dan hari akhirat. Maka di antara hikmah menziarahi kubur adalah untuk mengingat kematian. Zurul kubur fa inni fa, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kata Nabi karena itu akan mengingatkan kematian. Naam. Kita mengingat kematian bagaimana? Dan e, bagaimana kita dalam salat agar lebih khusyuk bahwa yakinlah yakinkan bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir. Ya. Soli sholat muaddi'in. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana ya sholat orang yang akan berpisah. Artinya tidak lagi peluang dan kesempatan setelah kita, bagi kita setelah sholat tersebut. nah demikian itu bagaimana caranya? Ya untuk mengingat kematian. Kata Nabi, aksiru min dhikri hadimil ladat. Banyaklah mengingat kematian. Ia akan menghancurkan semua bentuk kelezatan. Ya. Dan itu pula yang akan menjadikan hati seorang menjadi lembut dan lunak. Mudah ya tersentuh nasihat mau mauidhah sehingga dengan mudah mata akan meneteskan air menangis karena hati yang telah menangis sebelum mata meneteskan air. Maka dalam solat adanya hal yang seperti kondisi yang seperti itu yang harus kita berusaha untuk menghadirkan. Dan ini diantara hal-hal yang akan bisa mendatangkan kekhusukan dalam solat. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita harus meyakini kapan pun, lambat atau cepat siapapun dia maupun jabat mayat rakyat biasa orang kaya orang miskin orang yang sakit yang sehat ya siapapun dia tua muda semuanya akan menghadapi yang sama dan kematian tidak mengenal perbedaan tersebut ya bila datang ajalnya maka kematian pasti akan datang Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dia akan merasakan kematian. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut dan tidak seorang pun yang tahu di mana dia akan atau akan datang kematian tersebut. Bila kita tidak tahu kapan kematian akan datang, maka sudah sepantasnya kita selalu siap siaga mempersiapkan diri dengan amal ibadah dengan tauhid ya dengan taat kepada Allah istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa taala Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa menjawab atau mungkin memberikan ya pencerahan terhadap pertanyaan yang diutarakan ibu tadi. Demikian wallahu alam. Ya, ini mungkin bisa dijawab pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dalam pembahasan tentang takdir. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته